Ya. Qala Syekh rahimahullah wa hadzal bab takmilun li bab alladhi qablah wa tabi'un lahu. Bab ini menyempurnakan bab yang sebelumnya dan melengkapinya atau mengiringinya. bagi mereka yang punya ulum dan punya himmatul aliyah ini betul-betul sebagai motivasi yang sangat kuat semestinya. Nah, mereka punya tekad dan himmah yang tinggi, dia tidak akan menyanyiakan kesempatan yang kelihatannya mudah bagi orang yang mudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau rahimahullah, itu sebabnya siapa yang membersihkan tauhid dia pasti masuk surga tanpa hisab wala adab. Mudah ya? Nah. Dan ini tidak beliau sebutkan insya Allah. Tidak beliau sebutkan insya Allah karena memang ini secara syar'i demikian. Secara syar'i sudah demikian disebutkan oleh ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam berita dari hadis Ibnu Abbas yang lalu. Nah, janji yang sudah apa? Pasti, tidak mungkin lagi. Makanya kalau insya Allah kan boleh. Bagaimana di, di apa namanya pernah Syekhul Islam Taimiyah memberikan semangat kepada <clears throat> kaum muslimin untuk menghadapi tentara Tatar pasti men, eh, apa dihasung kalian kita pasti menang kau Allah pasti akan pasti akan menolong mereka mengingatkan, ya Syekh, kul Allah, <clears throat> insya Allah tahqiqan, la ta'liqan. Allah tahqiqan, yakin. Bukan sebagai ta'liq yang menggantung. Ya, Nah, <clears throat> tapi sebuah kepastian karena memang janji janji Allah. Qala rahimahullah. Fa inna tahqiqat tauhid karena sesungguhnya membersihkan memurnikan tauhid itu atau mentahkik tauhid itu artinya adalah tahdzibuhu wa tasfiyatuhu. Membersihkan dan memurnikan tauhid tersebut. <clears throat> membersihkan dan memurnikan tauhid tauhid tersebut. Dari minasyirkil akbar wal asghar. Dari syirik akbar. Dari segala macam bentuk perbuatan yang bernilai ibadah yang diserahkan kepada selain Allah. Tidak berdoa kepada selain Allah. Tidak minta berkah kepada selain Allah. Tidak minta syafaat kepada selain Allah. Tidak minta istighfar, nah, tidak melakukan istighfar kepada selain Allah. Tidak isti'adah kepada selain Allah. Tidak sujud, tidak rukuk, tidak menyerahkan sembelihan kepada selain Allah ya atau tidak menganggap ada di alam ini kekuatan lain yang mengatur alam semesta selain Allah atau bersama Allah. Itu bersih dari syirik, syirik akbar. Kita semua mungkin. Nah, walhamdulillah salafiyun mungkin selamat dari hal yang seperti ini jelasnya. Dan Rasulullah SAW pun belum, nah, menyebutkan yang demikian dalam artian apa? Insya Allah tidak akan mungkin jatuh dalam syirik akbar. Tapi wal asghar syirik akbar ini Rasulullah menyebutkan dalam riwayatnya, "Akhwafu ma akhafu alaikum." Sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah menimpa <clears throat> murid-muridnya. Langsung yang diberi yang dididik oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu dari Allah. Asyirkul asghar. Syirik as asfar, ria. Ria, sum'ah. Masuk lagi nanti di dalamnya ujub. Hal-hal yang seperti ini ya tambah disadari merusak amalan-amalan kita yang dicampuri oleh nah, kesyirikan yang kecil. Selamat dia tidak menyerahkan ibadahnya kepada sesuatu selain Allah. Tapi Masya Allah. Salat dia. Tahu ada orang memperhatikan, diperbagusnya salatnya. Ingin dapatkan pujian, ingin dapatkan sanjungan, ingin dapatkan tempat. Paling tidak orang tahu, oh Masya Allah. Nah, dan Allah sudah menyatakan anak aghnas syuraka anis Dan Allah menggolongkan orang-orang yang seperti ini orang-orang yang yukadzibu biddin. Ya. Yukadzibu biddin sebagaimana dalam surat Al-Maun, araital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u al-yatim ya-, yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun alladziina hum yura'un." Ini termasuk di antara orang-orang yang seperti itu. Nah, kebiasaannya supaya dia dinilai orang baik. Sifat munaf munafik la yuqinam la yaqinam wa la yaqumuna ila salati illa qawm kusala. Mereka seperti seperti itu dalam ayat yang lain lagi nah. Wa idha qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka bangkit untuk salat, bangkit dalam keadaan malas. Nah yura'una nasa wa la Allah illa qalila. Bagian dari syirik asghar. Termasuk juga yang seperti ini semua wasilah. <clears throat> semua wasilah yang membawa kepada syirik akbar. Semua wasilah yang membawa kepada syirik syirik akbar. Ucapan-ucapan kita yang sering kita kebablasan. Sering kita tanpa kita sadari. Bahkan mungkin bukan bukan dalam bentuk ucapan tapi keyakinan kita sakit misalnya. Begitu nah besar kita menjadi merasa menjadi bahwa yang menyembuhkan kita itu paling kalau tidak misalnya lebih besar mungkin sama. Allah menyembuhkan, dokter ini juga menyembuhkan dia. Obat ini juga menyembuhkan dia. Ya, untung ada dokter ini. Untung ada obat ini. Untung ada satpam. Kalau tidak ada dia, sudah. Kalimat-kalimat yang seperti ini ya itu wasilah kepada syirik akbar wasilah nah, maka kita diingatkan untuk betul-betul memiliki keyakinan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, Rabb segala sesuatu, semua yang ada di alam ini, baik buruk besar kecilnya, yang yang menguntungkan, yang merugikan, yang bermanfaat, yang bermudarat, semua di tangan Allah hidayah dan kesesatan semua di tangan Allah iman dan amal saleh, takwa hidayah taufik itu semua adalah milik milik Allah syafaat ya, kemampuan kepintaran ya nah keinginan kehendak kemauan perasaan halus sayang semua milik Allah ya nah semua milik milik Allah. Yakini bahwa itu semua kalau misalnya orang kita mendapatkan sesuatu dari orang lain ataupun nah, langsung dari Allah misalnya atau lewat orang lain itu semua adalah dari Allah. Kita mudah beribadah kepada Allah juga datang dari Allah. hal nah, hal yang seperti ini yang kita kadang-kadang lupa nanti akan dijabarkan juga oleh beliau. Nah, membuat kita terikat. Nah, tasiyatuh minasyirkil akbar wal asghar. Dari sisi ini betapa sulitnya kita untuk betul menjadi apa namanya mentahkik tauhid itu. Apalagi disebutkan oleh beliau <clears throat> dalam apa menukilkan hadis wa ala rabbihim yatawakkalun. Seberapa besar tawakal kita kepada Allah? Betul seperti burung liar. Sebagian kita punya ini ber, ber, apa namanya bersandar kepada kemampuan ya kepandaiannya modal yang ada pada dirinya, baik itu dalam modal yang ada dalam dirinya atau dari luar luar dirinya. Diandalkan itu, paling dia perhatikan itu. Nah, tidak bertumpu kepada yang menjadikan itu sebagai sebab sebagai modal bagi dia memberikan kemampuan kepada dia. Nah, ya. Nah, itulah yang menunjukkan apa memang tingkatan yang seperti ini mereka yang hak ke tauhid dakhala jannah bighairi hisab itu bukan lagi tidak ini tidak beliau katakan insya Allah tapi memang pasti tapi dan ini memang sulit dan ini memang sulit untuk ikhlas itu kan sehingga kita jiwa kita nafsu kita tidak dapat bagian itu sulit nah sangat sangat sulit setingkat Imam Sufyan Sauri untuk menyatakan ikhlas itu itu adalah sebuah hal yang berat apalagi kita ikhlas itu memurnikan tauhid memurnikan semua ibadah dan aktivitas kita hanya kepada kepada Allah. Nah, qala <clears throat> wa eh, tahdzibuhu wa tasfiyatuhu min asyirkil akbar wal asghar wa min al bidah dan dari semua perunyam eh, kebid'ahan. Perkara-perkara baru dalam agama. Perkara-perkara baru dalam urusan agama. Baik itu yang sifatnya qauliyah al-i'tiqadiyah pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi, pemahaman-pemahaman tentang Allah, nama dan sifat-sifatnya. Nah, ya. Wal bid'ah al-fi'liyah wal amaliyah dan kebidahan-kebidahan dalam bentuk amaliyah, perbuatan-perbuatan. Nah, alangkah sulitnya Makanya dikatakan kalau memang betul-betul seorang itu bertauhid murni karena Allah Subhanahu wa taala, betul-betul karena dia ikhlas karena Allah, sulit untuk dia jatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Tahazzub. Ya. Kalau sempat dia terjatuh karena memang kejahilan dia, ketika diingatkan kembali kepada Allah, dia dia akan kembali. Seperti orang-orang Haruri yang didatangi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masa pemerintahan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mereka ber, nah, menantang ya dinasihat oleh beliau radhiyallahu an menyodorkan tiga masalah yang dianggap bahwa Ali bin Abi Thalib menentang nah, bertentangan dengan al dengan apa yang dikatakan dalam Al-Qur'an. Beliau jawab semuanya dengan dalil dari Al-Qur'an pula. Nah, karena mereka memang jahil, mudah. Tapi niat ya, mereka memang baik, memang betul tulus karena Allah, mudah untuk kembali. Sementara yang lainnya sisanya diperangi dalam perang Nahrawan sehingga tidak ada yang tersisa kecuali 8 atau 10 orang termasuk Abdul Rahman bin Mujam yang kemudian berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, Qala wa min al-bid'ah al-fi'liyah al-qawliyah al-i'tiqadiyah wal bid'ah al-fi'liyah al-amaliyah wa min al-ma'asi dan dari kemaksiatan. Nah, dari kemaksiatan, kemaksiatan bersih. Karena kemaksiatan itu kata para ulama juga itu termasuk nau minan syirk. Ya, al-ma'asi nau syirk termasuk bahaya ini sejenis dari kesyirikan. Nah, saat Allah memerintah ini maasi itu asalnya mukhalafatu ma Allah wa rasuluh. Menyelisih apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Semua perkara yang diperintahkan oleh Allah ataupun dilarang oleh Allah untuk nah, maka kemudian dilakukan oleh seseorang kalau larangan itu dilakukan oleh seseorang, kalau perintah ditinggalkannya, itu adalah sebuah kema kemaksiatan. Mana bukti tauhid dia? Allah menyatakan enam, ya kita menyatakan la ilaha illallah, bahkan kita pertegas dalam setiap kali sholat, 17 kali sehari semalam misalnya, iya karena Abu dua, iya karena saya. Mana buktinya kita enam menyembah Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Perintah Allah untuk kita tundukkan pandangan mata, Perintah Allah untuk jauh dari ini perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Wala takun minal ghafilin misalnya. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Tapi sering kita lalai. Durhaka enggak ini? Hmm. Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kamu bergabung bersama orang jujur. Sering kita bergabungnya sama orang yang dusta, kadzib, mendengarkan omongan-omongan yang dusta. Nah, bah banyak. Bagaimana kita mau mengharapkan kita men, apa, menjamin diri kita bahwa kita akan bisa masuk surga tanpa hisab wal adab? Nah, tapi kalau ini betul-betul terbukti ter, terwujud, nah mudah, ini apa namanya? Dia akan melihat hasilnya akan jauh. pun misalnya jatuh ke dalam kemaksiatan, karena memang manusia, manusia ya, yang tidak maksum, tidak akan berlama-lama di dalam kesalahan tersebut. Sebagaimana kita pelajari dalam Fathul Jalal wal Ikram bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam menyebutkan apa? Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Manusia itu bani Adam itu semuanya adalah orang yang selalu banyak sah, salah, selalu jatuh ke dalam kesalahan. Artinya apa? Salah itu bukan sebuah celah. Bukan sebuah aib Nah, karena memang manusia, manusiawi orang itu bisa salah. Sampai kata para ulama pun juga bilang, kalau orang tidak pernah salah gila itu. Kalau dia bukan nabi, nah, nah, majnun itu. Selama dia manusia, ya kalau dia bukan nabi, masih jatuh dalam kesalahan. Tapi yang menjadi celah adalah sudah diingatkan, tunjukkan mana yang benar, terus tetap dalam kesalahan. Ini yang jelas. Kalau urusannya dia terkait dengan dia, dengan nama sesama, dengan dirinya, dengan Allah, mudah. Yang bukan syirik, mudah. Nah, kalaupun jatuh dia ke dalam kesyirikan, tapi dia bertobat dengan sungguh-sungguh pada Allah, itu pun mudah bagi Allah. Dimaafkan oleh Allah. Ya, nah, yang agak sulit urusan dia dengan sesama. Termasuk nanti tiga di dalamnya adalah takawul Allah bila ilmin. Bicara tentang Allah tanpa tanpa ilmu. Termasuk perkara yang berat. Nah. Qala wa minal ma'asi dan membersihkan taufik itu dari kotoran-kotoran kemaksiatan. Wadalika bikamalil ikhlas lillah. Dan itu adalah dengan kesempurnaan ikhlas karena Allah fil aqwal dalam ucapan wal af'an dalam perbuatan wal iradat dalam keinginan-keinginan tujuan-tujuan wa bisalamah iradat di sini juga ini niat wa bisalamatinya syirkil akbar bersih selamat dari syirik akbar al munafiq li asli tauhid yang bertentangan dengan pokok pangkal tauhid. Wa min asyirkil asghar al munafi li kamalihi dan dari bersih dari syirik asghar yang menafikan, mengotori kesempurnaan, menodai kesempurnaan tauhid. Wa bisalamati minal bid'ah bersih dan selamat dari kebid'ahan wal ma'asi dan kemak kemaksiatan. Ini pintu-pintu utama yang dimasuki oleh syaitan Pertama adalah syirik dan kekufuran, kemudian bid'ah dan kemudian maksiat. Maksiat itu lagi dosa besar, kemudian dosa-dosa kecil. Nah, tidak bisa dia masuk. Nah, salafi sudah dosa besar dapat tauhidnya kuat, masya Allah. Dia akan digoda lewat kebidahan. Sunni juga salafi berarti dia nggak mungkin dia dimasuki dengan perbuatan-perbuatan bid'ah, mengada-ngada dalam urusan agama, dimasuki dia dalam perbuatan dosa besar. Karena manusia, salafi bagaimanapun, seorang ustaz pun, seorang syekh pun, itu adalah manu, manusia. Akan dicoba, diuji oleh Allah, terjun terjatuh dalam perbuatan dosa besar. Mungkin, mungkin. Ilaman rahimah rabbih. Nah, ilaman rahimah rabbuhu. Kecuali dirahmati oleh Allah. Nah, nah, terjadi misalnya seperti itu, Ya, kalau dia bertobat selamat. Tapi yang sering nanti juga jadi jadi artinya hancur di sini orang-orang yang menyebarkan nah, yang menginginkan kejelekan di tengah kaum muslimin ya. selamat dia dari dosa besar, nah, setan masuk dari dosa-dosa kecil. Karena seringnya perkara yang kecil-kecil ini di, diremehkan dan seterusnya. Nah, qala bidai wal ma'asi allati tukaddiru at-tauhid yang mengeruhkan tauhid wa tamna'u kamalahu dan menghalangi kesempurnaan tauhid wa ta'uquhu an husuli atharihi dan merintangi tauhid untuk mendapatkan hasar akarnya buah dari tauhid tersebut buah dari tauhid yang sempurna itu hayatan thayyibah hayatan thayyibah hayatan thayyibah itu jangan dikira dengan senangnya berada di rumah bersama anak istrinya, dengan hartanya tidak, dengan kedudukannya tidak. Ya. Nah. nah. Asar dari buah dari tauhid itu, hayatan thayyibah itu dia dapatkan nah, lezatnya, merasakan nikmatnya, manisnya iman, taat kepada kepada Allah. Lezatnya dia menjalankan ketaatan kepada Allah dia mampu untuk mendahulukan Allah dan Rasulnya dari segala sesuatu selain keduanya. Baik itu dirinya pribadi. Dia mampu untuk mencintai orang lain. Dan dia cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia benci kepada yang namanya kekufuran, kejelekan. Setelah Allah menyelamatkan dia, sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam ke dalam api mereka yang merasakan merasakan asar buah dari tauhid tersebut. Hayatan thayyibah di kalangan para ulama juga diantara seperti itu. Nah, dia merasakan lezatnya manisnya iman, manisnya ketaatan, mudah untuk dia melakukan seperti yang disebutkan dalam bab yang lalu. Ya, keutamaan-keutamaan tauhid. Mudah dia melakukan kebaikan-kebaikan, mudah dia meninggalkan kejelekan-kejelekan. Semakin sempurna, semakin sempurna pula dia melakukannya. Apakah itu bentuk ketaatan dalam bentuk fi'liyah atau bentuk tarkiyah? Ya, dalam keadaannya ini dia meninggalkan hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya terjadi sebaliknya, dengan tauhid yang dimilikinya, dia akan berusaha memperbaiki diri. Dia akan berusaha memperbaiki diri. Taubatan nasuha walaupun itu mungkin bukan dosa besar. Walaupun itu mungkin bukan dosa besar. Nah, tidak ada ancamannya, tidak ada hukuman hatnya, tidak ada laknah, tidak dinafikan keimanan atau yang lain. Yang jelas bukan dosa besar, dia menganggap itu perkara yang besar. Nah, ini kalau betul-betul dia merasakan tauhid. Dia meraih, ini artinya betul-betul mengenal tauhid dan menyadari tentang keadaan dirinya tidak akan dilepaskan oleh Allah dia kepada dirinya. Dia akan senantiasa dekat kepada Allah, minta bimbingan kepada Allah dan dimudahkan untuk hal-hal yang memang baik. Qala faman haqqaqa tauhidahu, maka siapa yang memurnikan membersihkan tauhidnya bi'an yaitu dengan imtala akal minal iman wa tauhid wal ikhlas. Memenuhi hatinya dengan keimanan, tauhid dan keikhlasan. Wasadaqathu wa al-a'mal dibuktikan dengan amalan. Nah, makanya kalau kita merasa berat untuk melakukan suatu kebaikan, nah, yang itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ketaatan. Ya kita mengambil standar itu adalah orang-orang yang sudah mati memang. Ya. Man arada an yastami fal biman Siapa yang mau mengikuti sunnah, ikutilah sunnah orang yang sudah mati. Fa innal hayy la ya'man fitnah. Karena orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Para sahabat, orang-orang soleh dari kalangan ulama-ulama kita adalah orang-orang yang layak untuk diikuti, ditiru. Nah, sudah mereka buktikan amal. Hal-hal yang kita lihat kalau kita mendengar sirah perjalanan misalnya, ulama kita lah yang paling dekat. Nah, Syekh bin Bas Kadang-kadang sudah setua itu dikawal oleh seorang di muridnya yang Masya Allah sabab kar. Sampai dari perjalanan dari Taif dari mana dari mana. Nah malam-malam gelap sekalipun datang ke masjid sholat. Bahkan lengkap 11 rakaat. Nah sementara beliau yang mengawalnya tertidur. Terbangun tiknya. Setelah beliau selesai. Itu seperti itu. Sama-sama dalam perjalanan. Beliau kurang apa tuanya. aja Nah, tapi masya Allah, sedekatku al-a'mal dibuktikan dengan amalan itu antara dia dan Allah kalau antara dia dan Allah dalam artian di sini halnya hubungan hatinya dengan Allah keikhlasannya sempurna maka akan membuahkan pula tindak tanduk yang sempurna bagi anggota anggota tubuhnya karena anggota tubuh tersebut mengikuti apa yang ada di dalam di dalam hati lisannya pun juga akan berbicara jujur mudah untuk nah apa namanya memberikan nasihat, memberikan hal-hal yang bermanfaat, ya, tidak menipu, ya, tidak mengelabui. Nah, <clears throat> matanya juga, telinganya juga, tangan apalagi, ya. kaki ya, tidak akan melangkah kepada tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah. Jauh dari tempat-tempat yang dibenci oleh Allah tempat yang paling dibenci oleh Allah pasar. Wah ini bukan berarti menghalangi para saudagar, tajir, ya. Nah, tapi bagaimanapun memang nah, ya. ya asal mereka yang penting mereka mengingat Allah, ya dimanapun mereka berada. Nah, tapi bukan berarti artinya, nah kebiasaan yang bukan kita lah misalnya, ya bukan artinya pekerjaan kita di sana, kebutuhan kita di sana, ya berlama-lama sangat buat di tetangga kita kan banyak nah, setiap Jumat murid-muridnya di perempuan di dilepas ke mal-mal kemana-mana ya nah nah tidak seperti itu bukan seperti itu maksudnya aal al-a'mal nah ini juga yang mungkin menjadi apa namanya pelajaran buat kita seperti di tentang kisah para sahabat di masa Rasulullah SAW seperti yang sering kita ceritakan tentang seorang wanita yang banyak sholatnya di malam hari, siangnya puasa, masya Allah, tapi tetangganya terganggu dengan lisannya. Ya, nah suka bikin menggunjing, suka mencaci ah, dan seterusnya lah. Diadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia finnar kata Rasulullah. Dia di neraka, di neraka. Apa gunanya sholatnya? Kalau misalnya kita membawa kepada ke seperti ini, berarti tidak ada keikhlasan di dalam dirinya. Nah, dia tidak ada keimanan dia melakukannya. Cuma dapat, nah yang dia dapatkan adalah capai, ya, hmm, seperti itu. Nah, <clears throat> sebagaimana orang-orang munafikin, mereka juga sholat bersama Rasulullah, bahkan jihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika tidak didasari dengan keikhlasan, dengan ketauhidan dan dengan keimanan, amalan itu pun juga nilainya pura pura-pura. Qala bi anqadat li awamirillahi ta'i'atan munibatan muhditatan ila Allah. Nah, dibuktikan dengan amalannya, yaitu dengan dia tunduk pada perintah-perintah Allah. Ta'i'atan munibatan muhditatan Maknanya yang bersama munibatan mukhbitatan ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yajrah dzalika bil israr ala syai'in minal ma'asi dan tidak melukainya, menodainya dengan israr di atas sebagian maksiat. Tidak terus-menerus dalam berbuat dalam perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Nah, israr di sini tidak mau lepas ya berhenti berhenti tapi dalam hatinya tuh berat untuk berhenti tekad nanti nah kalau ada kesempatan melakukan lagi ini namanya israr masuk israr nah ya nah. ini bisa dikatakan israr tidak ada niatnya untuk bertobat tidak merasa salah nah. tidak merasa bahwa itu jelek dan dosa nah, ini termasuk bahaya bisa tergolong sebagai israr tidak ada keinginannya untuk bertaubat karena sifat tersebut akan membawa dia untuk tidak punya keinginan bertaubat. Fahadha nah. alladhi yadkhulul jannata bighairi hisab. Maka orang-orang seperti inilah yang akan masuk surga tanpa hisab wa yakunu minas sabiqin ila dukhuliha wa ila tabawwu'il manazil minha. Nah, dan dialah yang termasuk orang-orang yang terdahulu yang lebih dahulu masuk surga dan menempati tempat-tempat di dalam surga. Ingin realnya, ya kita bacalah sirah para sahabat. Kalau Nabi kan maksum ya, Nabi kan maksum, sulitlah. Nah beliau, nah walaupun kadar beliau seperti itu juga, nah nampakkan pada kita beliau adalah manusia. Nah, beliau juga marah, beliau juga tertawa, beliau juga sedih, beliau juga terluka, lupa, dan juga beliau di, nah meninggal dunia, ya wafat, dikuburkan. Nah, lihat para sahabat. Nah, kita bandingkan nikah keadaan mereka. Nah, se sebelum mereka masuk Islam dengan keadaan mereka sesudah Islam. Bahkan yang terakhir-terakhir masuk ke dalam Islam. Mungkin ceritanya ini kisah tentang mereka seperti dongeng, tapi riwayatkan ya dari orang-orang yang sifat sampai ke tangan kita orang-orang yang dahulunya adalah musuh nomor satu bagi Islam dan kaum muslimin meninggal dunia dalam keadaan nah baik Islamnya bahkan sebagian mereka didoakan oleh Rasulullah SAW dalam doa kunut nazil iya kan nah sampai turun ayat kemudian tentang nah mengingatkan Rasulullah SAW laisa laka minal amri syai'un ayyatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun disebut namanya Allahumma al'an Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Arif bin Hisham. Ya subhanallah, tiga-tiganya masuk Islam dan baik Islam. Nah, mati menjadi simbol kedermawanan dan sikap isar yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Harith bin Hisham, nah Suhail bin Amr, bahkan orang-orang yang paling keras dahulunya menentang Rasulullah, termasuk saudara susu Rasulullah, sepupu Rasulullah, Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muttalib. Nah, teman sepermainan, saudara susuan, anak paman beliau, subhanallah, hampir sebaya. Bahkan dia yang ber, dengan keras jadi enam, termasuk orang-orang yang mengusir Rasulullah. Meninggal dunia dikelilingi oleh para kerabatnya, keluarganya. Jangan menangisi saya. Sejak saya masuk Islam, saya tidak pernah jatuh dalam permasalahan Saya tidak pernah jatuh dalam berbuat dosa. Subhanallah. Sejak saya masuk Islam, saya tidak pernah bermaksiat. Nah, ini Abu Sufyan bin Al-Harith. Suhaib bin Amr. Nah, ya, orator yang juru bicara Quraisy, delegasi dalam perang dalam perjanjian Hudaybiyah, yang mau dirontokkan oleh Umar bin Khattab ya, giginya subhanallah di saat-saat orang-orang Quraisy penduduk Mekah mau murtad beliau pidato seperti pidato Abu Bakar di Madinah kalian orang terakhir yang masuk Islam mau jadi orang pertama murtad nah, siapa yang menyembah Muhammad maka Muhammad sudah meninggal siapa yang menyembah Rob Muhammad maka dia hidup tidak mati-mati didengar orang disampaikan kepada orang. Nah, sama. Mati dalam keadaan beliau dan berjihad sebagai ribat di negeri Syam. Nah, kisah tentang Ikrimah bin Abi Jahal apalagi. Ya. Nah, itu sudah sebagai bukti lah bahwa mereka betul-betul nah, berhasil mentahkik tauhid tauhid mereka membersihkannya dari syirik akbar, syirik asghar. Nah, dari perkara-perkara bid'ah dalam agama dan juga dalam dalam nah, perbuatan-perbuatan juga dari maksiat. Nah, mereka manusia biasa seperti kita. Nah, ya, keutamaan mereka, mereka bertemu dengan Rasulullah SAW, sahabat. Selebihnya, ini sama seperti kita manusia, lupa juga. Nah, bukan manusia yang maksum. Kenapa mereka bisa sampai derajat seperti itu? hati yang seperti apa yang Allah letakkan dalam hati dada mereka. sehingga ketika mendapatkan ayat sampai disebutkan dalam ketika sakit Ikrimah bin Abi Jahal nah minta diambilkan mushaf menangis memeluki menciumi mushaf tersebut ingat hada kalam rabbi hada kalam rabbi nah, padahal dahulunya nah, ada yang membaca itu mungkin penggal lehernya Orang pertama dengan bapaknya Abu Jahal yang memusuhi pengusung Al-Qur'an. Nah, radhiyallahu anhu. Qala wa min akhassi ma yadullu ma'ala tahqiqihi di antara hal-hal khusus yang menunjukkan hal yang spesifik menunjukkan tentang pembuktian ataupun pemurnian tauhid ini adalah kamalul kunut lillah. Kesempurnaan kunut Apa kunut kemarin sudah lewat? Dawamut ta'ah. Taat yang terus-menerus. Taat yang terus-menerus karena Allah. Wa quwwatut tawakkuli 'ala Allah dan kuatnya tawakal kepada Allah. Kuatnya tawakal kepada Allah tidak menafikan apa? Menjalankan sebab, tapi ingat sekali lagi ingat jangan bersandar kepada sebab. Pernah untuk mungkin membayangkan. Ya berbahagialah ya. Kadang-kadang merasa muncul daripada dalam apa? Nah, kita kan sering eh, misalnya ngambil ibrah ya. Pelajaran dari hadis tentang tiga orang yang terkurung di dalam gua. Tiga orang yang terkurung di dalam gua. Mereka selamat kenapa? masing-masing kan menunjukkan amalan mereka yang ikhlas. Nah, ya berbahagialah mereka yang punya nah sesuatu yang dia melakukannya karena ikhlas kepada nah, karena Allah. Nah, maksudnya gini. Ah, ya Allah. Enggaknya hilang. maksudnya apa namanya bukan uh, apa ya? Itu membawa kita untuk merenung memikirkan apa namanya kalau di dalam hadis seperti itu ketika kita melakukan ibadah ketika kita melakukan sesuatu ya artinya nah jangan kita bersandar berapa namanya ber, apa namanya merasa bahwa kita telah melakukan sesuatu yang besar dan bernilai di sisi Allah. Lalu kemudian menuntut. Paham ya kan? Nah, Alhamdulillah dan Maksudnya itu artinya, eh, nah mereka yang tiga orang ini, tiga orang ini itu, nah melakukan seperti itu juga dengan taufik dari Allah. Itu pun dalam keadaan Artinya tidak yakin tapi mempunyai berharap itu termasuk di antara amalan-amalan mereka yang menjadi apa namanya tambungan. Nah, nah yang maksudnya kita, maksudnya ada di sini. Nah, kita bukan artinya nah, bu apa namanya ketika kita mengerjakan amalan-amalan tersebut hendaknya yakin bahwa yang kita lakukan itu murni adalah juga taufik dari dari Allah bukan karena kitanya, bukan karena kemampuan kita, bukan karena sebab kita menjalankannya. Nah, sehingga dari sini kita betul-betul artinya ketika mungkin suatu ketika mendapatkan hal-hal yang mungkin terjepit, terdesak, nah, ya, memohon pertolongan pada Allah di sisi Allah ada sesuatu yang kita lakukan itu karena karena Allah ikhlas jadi diketahui oleh oleh Allah. Nah. Ya, Nah, <clears throat> Allah malam. Kemudian juga perkara <clears throat> yang nah hmm. rumit juga ini. kali ini seringnya karena lemahnya kita jiwa kita manusia sering kita di di di, di apa namanya ditipu dikelabui oleh jiwa kita sendiri kita merasakan hatinya membisikkan dalam hati tawakal kepada Allah tapi sesungguhnya kita sedang bertumpu kepada sebab yang kita perhitungkan, yang kita buat, yang kita jalani. Nah ini yang artinya kita nah, di, di apa namanya sering apa terkecoh. Ala kulihal ini termasuk di antara hal-hal yang sangat khusus di dalam upaya menjadi membersihkan apa namanya memurnikan tauhid yaitu kesempurnaan Punut taat kepada Allah dan kekuatan tawakal bersandar kepada Allah dengan sepenuhnya. Dan artian kita tidak melihat kepada sebab tersebut. Tidak memperhitungkan sebab tersebut walaupun kita menjalani Menjalankan sebab tersebut. Tapi kita ingat kepada zat yang menciptakan sebab tersebut sebagai sebab dan menakdirkannya sebagai sebab lalu dan nah, zat yang menghubungkan apa namanya antara sebab itu dengan akibatnya Ya. Nah, kadang-kadang kita melakukan sebab, menjalankan sebab, tapi kan tidak pernah nyambung, gagal. Kan gitu. Nah. Kenapa? Karena Allah yang memutusnya. Kadang-kadang kita tidak menjalankan satu sebab, tapi justru mendapatkan akibat. Iya enggak? Nah, seperti itu juga. Banyak kan? Nah, yang tidak punya suami, seperti Maryam, punya anak. Yang tidak punya ibu, tidak punya bapak, dan nah, terwujud manusia, ada Adam alaihissalam yang tidak punya enam ibu nah lahir Hawa. Nah, ini seperti itu diantaranya. Nah, dalam keadaan yang sudah demikian beratnya, dalam keadaan mungkin terjepit atau dalam hal-hal yang kita pandang mustahil, ternyata api yang tidak membakar itu kan sebab yang tidak terdengar berlaku sebagai sebab. Qala rahimahullah wa quwwatut tawakkul 'ala Allah haitsu la yaltafitul qalbu ila al-mafuqin fi sya'nin min syu'unihi. Di mana hati itu tidak melirik kepada makhluk di dalam satu urusan di antara urusan-urusan dia. La yaltafitul qalbu ila al mafuqin Di mana hati itu tidak melihat ya, tidak pun ini menoleh kepada makhluk. Makhluk kan banyak. Nah, semua yang diciptakan di alam ini oleh Allah kan semua makhluk. Ada yang terlihat, ada yang tidak. Iya kan? Ada yang apa namanya? mati, ada yang benda, eh, benda hidup, ada yang benda mati. Kemampuan. Ini makhluk atau enggak? Kemampuan kita manusia makhluk atau enggak? Kecerdasan kita makhluk atau enggak? Ya, perasaan kita makhluk atau enggak? kasih sayang, kebaikan hati, makhluk atau enggak? Makhluk kan? Nah, nah itulah tidak melirik kepada keadaan-keadaan tersebut. Sehingga apa? Ketika kita melakukan satu urusan itu betul-betul bertumpu kepada Allah. Hatta dalam kita mengharapkan satu pertolongan dari Allah, ya. Nah, diterima ibadah kita. Nah, itu bersandar sepenuhnya kepada kepada Allah wala yastashrifu ilaihim biqalbi tidak menoleh-noleh mengharap-harap kepada mereka dengan hatinya kadang-kadang kan mungkin dia merasa masya Allah tawakal nggak menoleh tapi hatinya kan berharap bisa kan gitu mudah-mudahan ada yang datang dengan si hadiah ya mudah-mudahan datang yang ngasih bantuan nah seperti itu enggak itu termasuk dia berharap ada musim apa namanya nah banyak lah keadaan keadaan yang bisa kita hmm, bayangkan. Dalam perjalanan jauh misalnya, kehabisan bekal. Mereka nah. tawakal, pinginnya tawakal tapi berharap-harap. Kadang-kadang gini mudah-mudahan ya, berharap-harap ada orang yang ngasih uang atau nah, mobil datang. Nah, kalau wala yas'aluhum bilisani maqalihi awhalihi halihi. Ini sulit ini. Nah, Betapa sulitnya ini, makin tahap enam tahqiq tauhid itu sangat sangat sulit. Karena yang diberi sebutkan oleh beliau, dakhal jen, nabi ghairi hisab wala adab. Dan tidak meminta kepada mereka baik dengan lisan makal, dengan lisan dengan ucapannya atau halih, Tidak dia tampakkan dalam bentuk fisiknya. Mukanya melas, seakan-akan dalam keadaan sakit, seakan-akan dalam keadaan bingung, seakan-akan dalam keadaan pusing. Ya, Nah. Bal yakunu zahiruhu wa batinuhu wa aqwaluhu wa af'aluhu wa hubbuhu wa bughduhu wa jami'u ahwalihi kulliha maksudan biha wajh Allah. Nah, bahkan zahir dan batinnya, ucapan dan perbuatannya, cinta dan bencinya dan semua keadaannya semuanya ditujukan mengharapkan wajah Allah semata muttabi'an fiha Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti dalam perkara tersebut mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya lihat bagaimana Rasulullah tawakal. Ya, tawakal Rasulullah tetap menjalankan sebab tapi tidak bertumpu dengan sebab. Nah, tetap mengharapkan pertolongan Allah. Yakin dengan janji Allah. Bukan berarti kemudian tawakal terus meninggalkan sebab. Nah, kita tawakal yang penting tawakal. Tidak benar seperti itu. Allah wan nas fi maqam al azim darajat. Bagaimana firman Allah, "Wa likullin darajatun mimma amilu." Manusia dalam keadaan ini bertingkat-tingkat. Bagaimana kata Allah, masing-masing memiliki derajat dari apa yang mereka kerjakan. Wa laysa tahqiqut tauhid bit tamanni. Tahqiq tauhid itu bukan dengan angan-angan wala bidda'awi al-khaliyah minal haqaqiq haqa'iq bukan pula dengan pengakuan-pengakuan yang kosong dari hakikat wala bil khulli al-atilah bukan dari perhiasan menghias-hiasi diri yang kosong perhiasan kosong buat-buat ya. wa inna madzalika bima waqara fil qulub tetapi tahqiqut tauhid itulah dengan apa yang tertanam di dalam hati min aqaidil iman dari ikatan-ikatan keimanan, keyakinan-keyakinan keimanan, wa haqaiqil ihsan dan hakikat ihsan. Apa hakikat ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Bisa kita bertahan bahwa kita senantiasa berada di hadapan Allah? Kalau kita tidak melihat Allah tapi kita yakin Allah melihat kita, sanggup kita? Jangankan yang pertama, yang kedua pun sering kita ke lalai. Ya. ya, sering kita merasa tidak merasa tidak sedang diawasi oleh Allah berada di tempat-tempat yang Allah itu tidak suka. Kita pahami dulu apa yang Allah suka. Baca sirah para sahabat, sirah para ambiyah. Apa yang mereka lakukan sehingga mereka dicintai oleh Allah? Nah, yang Allah ceritakan di antara mereka, di antara mereka sebagiannya kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahada wa kanu lana khashi'in. Ini mereka. Ya, orang-orang yang mereka akan dikatakan oleh Allah ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladziina amanu wa kanu yattaqun. Aamanu wa kanu yattaqun. Mereka itu orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, senantiasa dalam keadaan mereka terjaga ketakwaannya. Itu hakikat Islam. Nah, betul-betul ya, Allah itu yuta wa la yu'sa. Allah itu yuzkar wa la yunsa. Allah itu yustar wa la yufar bisa kita bertahan. Nah, jangankan yakni nah seharian ya. Tadi sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW. Nah, kepada Hamzalah. Lakin saatan saatan. Bisakah kita walaupun sesaat itu saja? Nah, yang dikatakan oleh nah, Hamzalah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau berada di majelismu kami seakan-akan melihat surga dan neraka di depan mata kami. Terlihat nyalanya, membuat tubuh mereka menggigil sampai mereka tertunduk. Tenang di dalam majelis Rasulullah SAW. Rasulullah memberi menyampaikan menangis. Nah, mata mereka, hati mereka tergetar. Tertunduk, takut. Nah, tapi kalau sudah keluar bubar, bertemu dengan anak istrinya, masya Allah lupa semua. Tertawa, masya Allah senang-senang main-main Kata Rasulullah, kalau kalian mampu seperti nah, itu di, di ketika bersama di rumah kalian seperti kalian bersamaku kata Rasulullah, malaikat akan menyalami kalian di lorong-lorong rumah kalian. Tapi, nah, tidak mungkin itu seperti itu bisa saatan-saatan, ya sesaat-sesaat berketika. Itu yang kita mampu karena kita bukan malaikat. Tapi dengan yang seperti itu pun mampukah kita bahwa kita juga pernah menyadari ada kesempatan dalam setiap dalam 24 jam kita hidup sehari semalam kita merasa bahwa kita diawasi oleh Allah. Kita tidak melihat Allah, tapi kita tahu bahwa Allah melihat kita. Gerak-gerik kita, bahkan yang di dalam hati kita dia diketahui oleh Allah. Pernah kita perhitungkan. Nah, lintas angan-angan yang jelek, niat yang buruk. Kita tidak pernah menang apa enam kita pernah menyadari bahwa ini akan diperhitungkan oleh Allah sebagaimana Allah katakan yuhasibkum bihillah dihisab oleh Allah nah, coba yang seperti ini Allah wasaddaqathu akhlaq al-jamilah dan dibuktikan dengan perilaku yang baik wal amal salihah al-jalilah dan amalan-amalan saleh yang mulia faman haqqaqa tauhid ala hadha wajh hasalat lahu jami'al fadail al-musyar ilaiha fil bab as-sabiq bi akmaliha wallahu a'lam. Maka siapa yang mampu membersihkan memurnikan tauhid dengan cara yang seperti ini, maka dia akan memperoleh semua keutamaan tauhid yang diisyaratkan pada bab sebelumnya. Mudah dia melakukan ketaatan, baik itu berupa terwujudnya perintah Allah atau dia menjauhi larangan Allah, ya. Mudah dia merasakan ringan terhadap musibah yang diterimanya. Dia tahu bahwa semuanya pasti baik Nah, sampai pada tingkatan dia ridha dengan musibah yang diberikan oleh Allah. Nah, dan dia tahu bahwa di balik itu ada kebaikan yang diberikan oleh Allah. Bagaimana Rasulullah katakan, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, laisa dalika illa lil mu'min. Idza asabathu sarra syakar, wa kana khairan lah. Wa idza asabathu dharra sabar, wa kana khairan Ini mukmin. Semua urusannya baik. Nah, dan itu tidak akan mungkin diraih kecuali oleh orang yang betul-betul mukmin. Kalau dia titip maka kesenangan, dia syukur, dia puji Allah, dia yakin ini pemberian Allah, baik itu kemudahan-kemudahan dalam urusan dunia apalagi akhirat. Semakin dekat dia kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Nah, jika jika dia ditimpa kemudaratan, dia bersabar. Semakin dekat pula dia kepada Allah, semakin tahu bahwa ini ada kebaikan dan dia pantas untuk menerima musibah tersebut maka itu jadi kebaikan bagi bagi dia. Nah, dan yang lain-lainnya. Nah, wallahu a'lam Nah, ini kita nah, coba masing-masing kita apa namanya? Nah, lah ya. Dan badiru bil amal diingatkan oleh Rasulullah. Segera beramal. Apa yang sudah kita dapatkan dari beberapa bab yang awal ini kita terapkan kita coba dan kita minta pertolongan. Tidak ada yang bisa membantu kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan-pernyataan kita yang di dalam salat, iya karena Abu dua iya karena stain, kemudian lanjutkan dengan doa itu minta dengan sungguh-sungguh pada Allah. Dan minta bimbingan betul-betul kepada Allah untuk kita dimudahkan mengamalkannya. Itu yang penting. Ya, zaman seperti ini dalam keadaan nah, di akhir-akhir zaman seperti ini Tentunya kita sudah dituntut untuk betul-betul melaksanakan apa yang kita miliki, yang kita ketahui dari pengetahuan tentang agama ini. Walaupun sedikit yang kita miliki, coba kita terapkan, kita amalkan untuk diri kita. Rasulullah mengingatkan bahaya fitnah yang gelapnya itu ini datang itu seperti kepingan-kepingan malam. Tidak sadar paginya dia mukmin, sore sudah jadi kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Dia jual agama untuk mengharapkan dunia Siapa yang merasa aman? Nah, siapa yang merasa aman? Tidak ada yang merasa aman kecuali orang munafik. Orang yang jahil tentang dirinya, nah, itu merasa aman, husnubang pada dirinya. Tapi orang yang betul-betul kenal dirinya, kenal Allah, dia akan was waspada. Maka Rasulullah ingatkan, badiru bil a'mal fitanan kafita'il lailil mudlimah. Ya, balap fitnah-fitnah itu kejar, dahului fitnah-fitnah itu dengan amalan Nah, fitnah-fitnah yang datangnya bagaikan kepingan-kepingan malam, nggak sadar. Seorang terjerembab ke dalam kekufuran, entah itu lewat lisannya, ya, nah yang muncul dari ujub yang ada dalam hatinya atau dari perbuatan-perbuatannya. Wallahualam. Wallahu a'lam Besok Ini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan masail pada